Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Pembacaan maulid semtu duror InsyaAllah Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah bisa kita istiqomahkan ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Ya, kajian kitab Al-Hikam. Meskipun cuma dikit Jumat depan kita sambung lagi, Jumat depan kita sambung lagi. Kita akan belajar pada hikmah yang pertama min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Kata Sayyidi Ibnu Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu salah satu tanda min salah satu tanda bergantungnya seseorang pada amal bergantungnya seseorang pada amal soleh yang dia lakukan adalah Nuksonur roja inda wujudiz zalal. Berkurangnya harapan dirinya kepada Allah ketika ia terpleset dalam berbagai kesalahan atau dalam berbagai dosa. Satu kalimat hikmah ini mungkin kita akan pelajari berminggu-minggu. Karena ini merupakan salah satu inti daripada Hikam Ibn Atta'illah radhiyallahu anhu dan diletakkan pada muqaddimahnya dan ini yang banyak sekali umat manusia salah dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah akidahnya, salah keyakinannya, salah cara pandangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Atta'illah mengatakan min alamatil di alal amal. Salah satu tanda orang yang bergantung bersandar pada amal. Berarti kalau kita tahu bisa dijadikan sandaran, sesuatu ini pasti sesuatu yang besar. Tidak mungkin sesuatu yang kecil yang lemah kita jadikan sandaran. Tidak mungkin sesuatu yang sedikit kita jadikan sebagai sebuah harapan. Artinya di dalam bait yang pertama ini Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita semua seorang salik, seorang yang berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus punya amal soleh yang banyak. Dia harus punya amal soleh yang yang banyak. Apapun itu amalnya, entah dalam bentuk solat, entah dalam bentuk puasa, entah dalam bentuk zikir, entah dalam bentuk sodakoh, entah dalam bentuk mencari ilmu dan mengajarkan, ilmu, berbagai amal harus sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin tolibul akhirah, orang yang cari akhirat amalnya sedikit, nggak mungkin. Jadi nggak ada judulnya sufi sedikit amal, nggak ada. Nggak ada judulnya pencari akhirat, kok amalnya sedikit, nggak ada. Seperti pencari dunia, orang yang pingin kaya, orang yang pingin sukses, dia akan bekerja semaksimal mungkin. Dia akan buka perusahaan sebanyak mungkin dia akan bekerja pagi, siang, sore, dan malam untuk mendapatkan kekayaan duniawi, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau orang mau cari kekayaan duniawi, keuntungan duniawi, dia pun harus bekerja pagi, siang, sore, dan malam. Dia pun harus membuka berbagai bentuk pekerjaan. Maka kita sebagai talibul akhirah, jangan beralasan yang penting rahmatnya Allah yang penting kasih sayangnya Allah. Orang masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kemudian melupakan amal soleh. Itu bukan ajaran para aulia dan solehin Bukan ajaran para ulama. Dan bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Yang dicontohkan para sahabatul kiram yang dicontohkan keluarga Rasulullah, yang dicontohkan oleh para aulia wassalihin, yang dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita orang-orang yang soleh, mereka mengejar akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Jadi jangan salah, kadang ada orang yang menjadikan hikmah yang pertama ini alasan untuk males amal. Ya, alasan untuk males amal. Justru ciri-ciri orang yang soleh banyak amalnya. Orang soleh banyak amalnya. Contoh, kita lihat dulu dari baginda Muhammad SAW. Kedua tuna suri teladan kita semua. Coba lihat, pernahkah Rasulullah SAW bermalas-malas dalam beramal? Baca sejarah saja, nggak pernah. Dikatakan hatta tawar romat qadamah. Rasul itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Orang yang sholat sampai kakinya bengkak itu kira-kira males atau giat? Giat kan? Kira-kira sholatnya berdirinya sebentar atau lama? Lama. Rasulullah giat dalam sholat. Kemudian dalam berpuasa, coba kita lihat. Diceritakan puasanya beliau terkadang kelihatan puasa terus, terkadang beliau kelihatan tidak berpuasa. Artinya, Rasul yang sudah dijamin masuk surga, masih giat ber, berpuasa. Kemudian beliau mengajarkan, La tahkiranna minal ma'ruf syai'an, oka oh, maqal Jangan kamu meremehkan perbuatan baik sekecil, apapun. Artinya, beliau mengajarkan, usahakan berbuat baik setiap saat. Apapun kebahagiaan itu jangan diremehkan. Meskipun kamu singkirkan gangguan dari dari jalan. Lalu bagaimana dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW? Kalau kita lihat mujahadah, istri-istri Rasulullah SAW dalam amal soleh, sampai di antara beliau-beliau, itu di Ramadan, Qiyamulail, sampai memasang tali, sampai memasang tali untuk berpegangan dalam sholat agar tidak ngantuk. Meskipun kemudian diingatkan sama Rasulullah, jangan memberatkan diri sampai seperti seperti itu. Tetapi beliau-beliau betul-betul amal soleh sebanyak mung, mungkin. Kemudian kalau kita lihat, sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabatnya Rasulullah. Apakah ada sahabatnya Rasul yang malas-malasan? Gak ada. Semua sahabat Rasul kiat amal soleh. Kemudian kalau kita lihat para tabi'in, kita lihat tabi'it tabi'in, Coba kita lihat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ada judulnya Imam Syafi'i malas? Ya ada. Cari ilmunya kiat, ngajarnya kiat, baca Al-Qur'annya giat, salat malamnya kiat. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik sama. Imam Abu Hanifah. Mau kita baca secara Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu di tempat di mana beliau meninggal dunia sudah beliau khatamkan Al-Qur'an 5000 kali khatam. Itu menunjukkan mujahadahnya luar biasa. Kemudian kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu salat malamnya seribu rakaat setiap malam. Kira-kira seribu rakaat itu banyak atau sedikit? Kita ba'diyah isya saja keter suka hilang. Beliau seribu rokaat. Kita ba'diyah setelah sholat isya dua rokaat, itu pun buat kita beratnya luar biasa. Ramadan kemarin Alhamdulillah. Sholat terawih 20 rakaat dijalankan dengan baik. Ramadannya pergi. Maka kiamulalnya juga. Betul. Sholat witir 3 rakaat tiap malam Ramadan. Kiat luar biasa. Ramadannya pergi. Witirnya juga. Juga pergi. Ini kita beda dengan para sahabat, beda dengan tabiin, beda dengan tabi'it tabiin. Beliau-beliau ibadahnya luar biasa. Itu yang laki ya di kalangan tabiin yang laki. Lalu bagaimana perempuannya? Tabi tabiin, orang-orang solehnya. Sayyidah Rabi al Adawiyah radhiyallahu taala anha. Wanita satu hari juga sama. Solat sunnahnya seribu rokaat, seribu rokaat solat sunnahnya. Kemudian kita lihat ke belakang. Al Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu taala anhu. Beliau satu hari khatam Al Quran delapan kali, empat di siang hari, empat di malam di malam hari. Kemudian kita lihat setelah beliau Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala anhu yang menyusun Wirdul Latif, yang menyusun Ratibul Haddad meskipun tunanetra sejak usia 4 tahun. Tunanetra sejak usia 4 tahun. Tetapi waktu TK, waktu TK di playgroup bahkan belum masuk TK, playgroup umur sekitar 3 tahun 4 tahun itu beliau selesai dari belajar melakukan sholat sunnah 100 rakaat hingga 200 rokaat Setelah itu beliau jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid. Cuman untuk mengamalkan solat sunnah tahiyatul masjid dua rokaat Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Padahal masjid di kota di mana beliau tinggal, yaitu kota Terim Hadramut, di masjid itu jumlah masjidnya sebanyak hitungan hari dalam satu tahun. Tiap hari beliau jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain, mirip dengan kita dari satu mall ke mall yang lain. Mirip kan ya? Dari satu mall ke mall yang lain. Sudah mirip jalan-jalannya, cuman tempatnya yang ber berbeda. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau kita lihat setelah beliau, Sahibul Maulid Simtudurar kita mengenang ya sedikit. Kalau orang-orang soleh ini amalnya banyak. Jadi jangan kita berpegang pada hikmah yang pertama dari Hikam Ibn Atta'illah, kemudian seakan-akan amal itu nggak penting, salah. Justru Ibn Atta'illah ini mengingatkan orang-orang yang amalnya hebat. Orang-orang yang amalnya hebat. Seorang salik yang berjalan pada Allah itu mengamalkan sunnah sebanyak mungkin. Al-Habib Abdullah bin Haddad itu dikatakan semua sunnahnya Rasulullah SAW sudah aku amalkan. Sehingga beliau di masa tuanya, beliau itu manjangkan rambutnya. Ketika ditanya, kenapa rambut rambutmu engkau panjangkan? Beliau katakan, ini satu sunnah Nabi yang belum sempat saya, saya amalkan. Karena Nabi pernah rambutnya panjang dan Rasul pernah rambutnya pendek. Sunnah Nabi yang rambut panjang ini belum aku amalkan. Sedangkan semua yang lain sudah aku amalkan amalkan. Bisa kata bayangkan seseorang yang sudah mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti ilmunya luar luar biasa. Al-Habib Ali, Sebil Maulid Simtu Beliau ini kalau terawih seperti yang sudah kita ketahui, setiap terawih khatam sepuluh juz. Setiap terawih khatam sepuluh juz. Beliau ketika belajar di Mekah dan di Madinah bersama ayahnya, itu beliau kalau habis sholat uh, ziarah ke makam Nabi, beliau baca Dalailul Khairat, itu juga khatam. Ya, baca Dalailul Khairat ha, khatam sekali ziarah, sekian kali. Sementara kita-kita ini diajak baca maulid aja udah ngantuknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Dalailul Khairat sama simtu Duror ini tebelnya jauh tebel Dalailul Khairat. Tapi beliau-beliau bersemangat membacanya. Sedangkan kita ngantuk mendengarnya. Perbedaan yang sangat jauh. Alhamdulillah udah niru ngamalin. Cuman bedanya sangat sangat jauh. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau kita lihat orang-orang di zaman ini pun banyak orang-orang soleh. Kita lihat Habib Zain bin Sumit. Mata Allah bituli hayati. Habib Zain bin Sumit yang ada di Madinah sana. Masih hidup, semoga Allah manjangkan umurnya. Itu beliau punya buku kumpulan wirid. Dan dalam buku kumpulan wirid yang tebel itu ya, yang tebel, itu wirid beliau tiap hari dari mulai pagi sampai tidur, semua dilakukan. Kalau kita lihat buku wiridnya, kita akan bingung, kapan ini bacanya, kapan ini mengamalkannya. Kalau jalan selalu membaca sholawat pada Rasulullah SAW. Kalau duduk selalu baca sholawat pada Rasulullah SAW. Sementara kita ini diajak baca sholawat, sholawatnya udah habis, waktunya masih turah banyak sekali. Maksudnya kalau orang-orang soleh itu kehabisan waktu, kalau kita banyak waktu yang terbuang sia-sia. Orang-orang soleh sebelum kita, bahkan pikirnya beliau diantaranya tidak mau tidak mau makan sesuatu yang tidak ditumbuk. Tidak mau makan sesuatu yang tidak ditumbuk. Maunya makanannya semua ditumbuk. Dulu belum ada jus. Dulu belum ada jus. Jadi nasi itu ditumbuk biar lembut. Ya semua ditumbuk. Kalau sekarang di jus. Saat ditanya, kenapa engkau makan seperti ini? Kan rasanya enggak seperti kalau enggak ditumbuk. Rasanya berkurang nikmatnya. Beliau mengatakan, saya udah hitung, saya udah hitung. Selisih waktu makan yang ditumbuk dengan makan makanan yang tidak ditumbuk. Itu ada selisih waktu sekian menit dalam waktu tersebut, waktu ngunyah ya. Waktu untuk mengunyah makanan yang ditumbuk sama mengunyah makanan yang tidak ditumbuk. Artinya kalau yang ditumbuk tinggal telan, tinggal telan. Yang enggak ditumbuk ada waktu ngunyahnya. Selisih waktunya itu bisa saya gunakan untuk baca kalimat tasbih sekian puluh kali, sekitar tujuh puluh kali. Jadi sia-sia waktu saya kalau saya buat ngunyah, lebih baik digunakan untuk baca tasbih tujuh puluh kali dan makanannya kurang enak dikit, nggak jadi masalah. Kalau kita waktunya terbuang sia-sia. Beda atau sama? Sudah amalnya beda kemudian gaya Udah, nggak usah berpegang pada amal, berpegang pada rahmatnya Allah. <laughs> Ini salah, bukan seperti itu. Orang-orang yang amalnya besar ini, ya kemudian diingatkan oleh Ibn Athaillah, kalau kamu bersandar pada amal solehmu, kamu salah. Meskipun kita disuruh mengandalkan amal soleh, karena amal soleh min Athaillah, amal soleh itu karunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali dalam doanya yang kita jadikan doa akhir majlis di majlis Ar-Radhah, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah kesenanganku, sururku, kebahagiaanku dalam taat kepadamu. Jadi kalau taat itu senang, kalau taat itu bahagia. Jadi bahagianya cuma kalau taat, senangnya cuma kalau taat. Jadikan hidupku seperti itu. Bagaimana kita tidak beramal soleh, sedangkan di Al-Quran dikatakan aladina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal so, soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh diperbanyak sebanyak-banyaknya, hanya saja syarat dan ketentuan berlaku. Nah syarat dan ketentuan berlaku nanti akan saya jelaskan Jumat yang akan datang. Setuju? Nah ini ada sedikit renungan dari majelis ini. Majlis malam hari ini ada renungan. Kira-kira tadi dengar dengar kosidah-kosidah yang dibacakan, artinya tenang atau enggak tenang? Tenang dan senang atau cuma tenang tok? Tenang dan senang. Tidak semua orang bisa merasakan ketenangan yang kita rasakan dan tidak semua orang bisa merasakan kesenangan yang kita rasakan. Kita dengar Rabbi khalaq taha min Nur dengan suaranya Syekh Ali Maksum dan kawan-kawannya itu. Antal amin, antal amin. Itu hati kita seperti dibawa terbang gitu ya. Seneng gitu. Engkau yang yang sangat dipercaya. Engkau al-amin ya Rasulullah. Dan syair-syair tadi. Menyenangkan hati hati kita. Kenapa hati kita bisa seneng dibacakan syair-syair tadi? Karena, karena 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW sudah manggil kita semua. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa min hak talaf, wa ma tanakara min hak Ruh itu seperti bala tentara yang berkelompok-kelompok. Kita tahu pasukan perang zaman Nabi dan sebelum-sebelum Nabi dan setelah Nabi, orang-orang yang berperang itu ada barisan sayap kanan, ada barisan sayap kiri, ada barisan pasukan bagian depan, ada bagian belakang. Kata Rasul Sallallahu Al-arwahu junudun mujannadah ruh-ruh manusia seperti bala tentara, bala tentara perang yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa min hak talaf. Siapa ruhnya yang di alam sana itu berada dalam satu kelompok. Kalau bahasa saya, di alam sana satu RT, satu RW. Ruhnya satu RT, satu RW. Fama ta'arafa min hak talaf. Saling mengenal, maka di alam dunia ini dia akan saling mengenal mengenal dan bisa bersatu. Dan di alam sana rohnya itu beda RT, beda RW. Yang satu kok kelumpuhnya rohnya sayap kiri. Yang satu rohnya sayap kanan. Meskipun orangnya baik semua. tanaka karomin haktalaf. Beda kelompoknya di dunia ini walaupun ketemu tinggal satu rumah. satu eh, Jangankan satu RT, satu RW. Satu rumah. Tidak mungkin hatinya bisa ber, bersatu. Tidak mungkin salah. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah faedahnya apa? Berarti di alam sana ada ruhnya wali, betul? Ada ruhnya nabi, betul? Ada ruhnya rasul, betul? Dan ada ruhnya orang-orang lah lain, benar? Nah, kalau di alam sana bersatu, berarti di alam sana saling mencintai. Betul? Lah yang di alam sana saling mencintai, kalau ada di dunia ini, maka mereka akan tetap saling mencintai meskipun tidak bertemu. Karena Allah tidak suka memisahkan dua orang yang saling mencintai. Allah tidak suka memisahkan dua orang yang saling menyayangi. Sudah menjadi sunnatullah fil alam yang saling mencintai akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak ngomong cinta ini cinta-cinta dunia ya. Ini cinta ruh, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta suami istri, bukan cinta orang satu dengan orang yang lain, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cinta karena Allah, maka Allah akan mempertemukan cintanya selama-lamanya. Karena itu Rasul bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Menarik hadis ini di alam sana kita udah kumpul sama Nabi. Di alam sana kita udah kumpul sama Rasul. Di alam sana kita kumpul sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Di alam sana kita kumpul dengan Syekh Abi Hasan Asyadiri rahimahullah. Di alam sana kita kumpul dengan Sayyidi Al-Faqih al Muhammad bin Ali Ba'alwi. Di alam sana kita kumpul dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai alam dunia, ternyata Habib Abdullah Al-Haddad, solatnya satu hari 100 rokaat sampai 200 rokaat. Sementara kita sunnahnya cuma dua rokaat. Ya, di alam sana ya kita cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata di alam dunia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ilmunya ibadahnya luar biasa. Di alam dunia ilmu kita sangat sedikit dan ibadah kita juga sangat se sedikit. Jangan khawatir. Asal ada mahabbah, ada cinta, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kalau kita cinta pada beliau-beliau itu nanti akan dikumpulkan di kelompoknya meskipun amalnya nggak cukup lah yang angkat apa? Cintanya. Karena punya cin, cinta. Renungannya begini. Boleh nanya. Di sini penggemar sepak bola enggak? A ada penggemar sepak bola? Coba angkat tangan. Jangan malu, enggak apa-apa. Penggemar sepak bola coba angkat tangan. Perlu kasih contoh dulu kelihatannya ini. Daripada saya ngomong penggemar artis ya. Yang penggemar MU, Manchester United coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Malu-malu semua ini. Ya, ada MU, ada apa lagi? Barcelona. Barcelona lah itu kelihatan kan penggemar tuh. Ya. Barcelona, apa lagi? Hah? Real Madrid. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Persija. Persija. Nah, gitu loh, lokal disebut. Persija apa lagi? Ayo, ini penggemar-penggemar bola banyak di sini pasti ini. Apalagi? Persis Solo, ya. Apalagi? Udah banyak pokoknya ya, klub-klub sepak bola. Saya kasih gambaran. Misal pemain sepak bola kelas dunia. Pemain sepak bola kelas dunia. Datang ke Solo. Dari MU misalnya, datang ke Solo. Kemudian dikasih tahu, ini di Semanggi, di Majlis Ar-Raudhah, fans-fansmu lagi berkumpul. Kira-kira kamu mau tidak nyamperin mereka? Oh bangga. Uh, di Semanggi. Di Semanggi di Majelis Ar-Raudhah ada fans saya gitu ya. Iya, mau. Oh, mau dia. Datang dia. Gitu ya. Kira-kira kenal atau enggak kenal? Kenal enggak? Oh, jenengan macul, beliau sepak bola kok. <laughs> Kenalnya dari mana? Ya kan? Jenengan macul, nyangkul, beliau main sepak bola. Jenengan yang rusak rumput, beliau yang main-main di atas rumput. Kenalnya dari mana? Ternyata cuma ada satu yang mengikat, yaitu apa? Mencintai sang pemain. Betul? Maka begitu pemain ini tampil, maka yang hadir mengatakan, ah. betul tak itu? Melambaikan tangan. Terus jawabannya apa dari pemain tadi? Betul kan? Terus jawabannya, fans saya, gimana kabarmu? Baik. Subhanallah. Ini orang yang dari luar negeri bisa kumpul dari Semanggi dan sekitarnya cuman punya satu kesamaan meskipun kerjaannya beda-beda. Sama-sama cinta sepak bola. Nah nanti di alam kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan manggil mana fans-fans saya? Mana fans-fans saya? Beliau enggak nanya, kamu sholatnya itu sunahnya berapa rakaat satu hari? Enggak. Mana fans saya? Mana? Saya ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya itu. Haibana Al-Habsi juga akan nanya, mana fans saya yang biasa baca Simtuduror? Oh saya Haibani, saya ini biasa Simtuduror, ayo nih fans saya. Ini berkat kita ngefans dengan orang-orang yang soleh, nanti di alam sana mereka beliau-beliau akan manggil kita semua. Lah kalau udah dipanggil, berlakulah sabda Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Terakhir kuncinya di sini. Kuncinya di sini. 1400 tahun yang lalu ternyata Nabi sudah manggil fans-fansnya. Fans-fans beratnya Rasulullah SAW. Pecinta-pecinta Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi dudukan sama sahabat, Nabi itu merasa kehilangan sesuatu. Merasa kehilangan. Kenapa? Karena di alam ruh kumpul. Dengan umatnya yang luar biasa. Nah ini kok sekarang nggak ada ya. Yang ada kok sahabat-sahabatku. Di mana mereka? Oh, mereka ada di akhir zaman. Mereka ada di akhir zaman. Maka Rasul mengatakan, sungguh aku kangen pada saudara-saudaraku. Saya mau nanya, orang kangen itu sudah pernah ketemu belum? Salah. Maksudnya nggak pernah ketemu kangen? Nanya saya, orang kangen itu sudah pernah ketemu belum? Sudah pernah ketemu, sudah pernah main, sudah pernah duduk bersama, sudah pernah makan bersama, terus pi, pisah. Pisahnya cukup lama, pisahnya sangat jauh, sudah jauh dan lama. Maka Rasul yang dulu di alam sana bergaul dengan umatnya di alam arwah, duduk dengan umatnya di alam arwah, duduk dengan pencintanya di alam arwah. Ketika tiba di alam dunia, Rasul kumpul dengan sahabatnya, Rasul mencari mana yang lain. Oh ternyata jauh di akhir zaman. Maka Rasul mengatakan, sungguh aku kangen. Yang hebat, Rasul dulu yang kangen tuh. Sungguh aku kangen kepada saudara-saudaraku. dan sahabat ya kaget tuh ya. Cemburu, oh, sahabat itu pencemburu oh. Masuk pecinta Nabi terus dengar kalimat aku kangen sama dia, kaget tuh ya. Seperti jenengan lagi duduk ya bersama orang yang jenengan cintai, kemudian ngomong orang lain, aku kangen sama dia. Kira-kira cemburu enggak itu? Ya cemburu, oh, sahabat cemburu. Langsung sahabat itu respon ya, mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Rasul mengatakan, oh bukan. Kalau bahasa saya, bahasa saya bukan bahasa Rasul ya, sepurone engkang kata. Mohon maaf, bukan, bukan kalian. Kalian ashabi, kalian sahabat-sahabat saya, kalian sahabat sahabat saya. Oh, ikhwani, kalau saudara-saudaraku dengan kata ikhwan, saudara-saudaraku, bayangkan loh, saudara, dulur, sedulur saya, orang-orang yang akan lahir di akhir zaman, mereka belum pernah melihat aku, mereka beriman kepada aku, dan mereka rela mengorbankan seluruh hartanya, dirinya, keluarganya, demi sekali untuk melihat aku. Aku sungguh rindu kepada mereka semua. Pertanyaan saya sebagai penutup majelis ini, mungkinkah cinta Nabi bertepuk sebelah tangan? Gak mungkin. Karena Nabi sekali mencintai, pasti orang itu juga cinta sama Nabi. Nabi gak gampang-gampang mengutarakan cinta. Anda kalau mengutarakan cinta bertepuk sebelah tangan kan sakit toh? I love you. Ya terserah, aku nggak love kamu kok. Sakit atau nggak sakit? I love you so much. Ya nggak jadi masalah. Aku nggak love kamu. Terserah kamu mau love love me. I don't. <laughs> Saya nggak love kamu. Betul kan? Itu sakit atau nggak sakit? Sakit. Lah Nabi mengatakan aku kangen. Lah kira-kira yang dikangeni Nabi itu kangen atau tidak? Sangat kah? Sangat kangen. Lah ini cinta Rasul nggak pernah, nggak mungkin bertepuk sebelah tangan lah kira-kira tangan satu yang nyambut tangan Rasul itu siapa kalau bukan kita-kita ini? Siapa yang di hatinya bisa muncul rasa kangen juga? Aku kangen sampai ya Rasulullah nangis. Ya Nabi salam alaika nangis. Sampai teriak-teriak al-madad ya Rasulullah. Nangis lagi sampai kangen padahal yang nggak pernah ketemu rasulnya di alam dunia ini loh ya. Di alam sana saya yakin kita udah kumpul tuh. Ya, belum pernah ke ketemu, belum pernah duduk, cuman dengar ceritanya, bisa kangen. Lah kita-kita ini alhamdulillah syukuri orang-orang yang luar biasa karena udah dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yuk kita pupuk kerinduan kita semakin dalam lewat majelis-majelis seperti ini. Hadirin, setiap Senin usahakan yang mampu hadir di sini. Salat Isya berjamaah, kemudian kajian fikih tasawuf Fathul Ilah bersama Habib Muhammad bin Husin al-Habsyi. Kemudian setiap Rebu, sore khusus ibu-ibu, dari jam 4 sampai menjelang maghrib, itu ada semaan Al-Quran, kemudian dilanjut dengan kisah wanita-wanita solihah, saya yang ngajar. Kemudian Rebu, Ba'dal Isya, habis sholat Isya berjamaah, ada kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, sampai sekitar jam 8, jam 8 seperempat, kemudian silahkan dilanjut ke tempat Habib Syekh di Ahbabul Mustafa. Kamis pagi mulai bulan September insya Allah jam 6 pagi ada kajian tafsir. Ada kajian tafsir. Kemudian setiap Jumat malam Sabtu majelis ya seperti ini. Kalau Jumatnya Kliwon ada pembacaan Maulid Simtud Duror. Dan ingat ada satu tambahan lagi setiap Kamis malam Jumat Kliwon. Kamis malam Jumat Kliwon jam setengah sembilan malam di Majelis ar rodoh diselenggarakan sholat sunnah tasbih Salat sunnah, tasbih dan pembacaan Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. InsyaAllah salat tasbihnya akan diimami Habib Husin bin Anis. Itu setiap malam Jumat kli Kliwon. Berlaku secara umum untuk pria maupun wani, wanita. Jam setengah sembilan. Cuman datangnya jangan setengah sembilan. Pasti telat. Karena kalau tasbih telat kan repot. Ya, ya datangnya usahakan jam delapan, delapan seperempat sudah ada, sudah datang. Yang berminat hadir gak usah pakai daftar, langsung saja ha, hadir dan semuanya gratis 100%. Ya, semuanya gratis 100%. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita bacakan Al-Fatihah untuk semua yang menitipkan doa kepada kita, baik dari keluarga kita maupun kepada teman-teman kita. Khususnya untuk Bapak Suwarno, Bapak Joko Santoso, Bapak Sarjono, kemudian untuk uh, eh, Warjios Sultan Siri bin Saud, kemudian juga untuk uh, Ananda Nabila Idris ya, yang ulang tahun. Jadi untuk yang ulang tahun maupun yang sedang punya hajat atau sedang bermasalah ataupun yang sedang sakit, semoga yang sakit sembuh, yang punya masalah selesai masalahnya dan dapat jalan keluar yang baik yang lagi ulang tahun semoga menjadi anak yang soleh dan solihah Ilayomil kiamah Kemudian bagi anak yang baru lahir yaitu Ananda Jihan Talita Ulfa, uh, anak keempat dari uh, eh, Syekhuddin semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berguna bagi agama Allah Subhanahu wa taala nusa dan bangsa dan semoga Allah Ta'ala juga menjadikan bangsa Indonesia ini di hari kemerdekaannya 17 Agustus menjadi bangsa yang semakin barokah, dilindungi dari segala keburukan-keburukan dan bencana, dijadikan penduduk dan pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Satu Al-Fatihah saya besok pagi insyaallah mau jalan agak jauh ke Hong Kong. Mudah-mudahan ya perjalanannya barokah. Selamat dunia, selamat akhirah. <clears throat> Kembali ke tanah air, ke Solo ya dalam keadaan sehat wal afiah dan membawa keberkatan dari Allah taala. Alihadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena dua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.